Kowe itu otak otak gue ini ngapa Sudah taruh sini saja. Pansos. Sudah ditaruh saja. Tetap ngiling susu alon-alon susune sopo Nggak jelas niki susu gelasnya tidak ditulisi susu. Apa rumangsane mataku katarak ngono. Mula niat ngejoki ning kono mau rasah ning kene mekok. Iki opo Lu nyuguh kiai apa nyuguh dukun? Ya wis kono gek minggat. Ayo, piye meneh saiki? Bingung dah semua aku ya, ayo. Iki cah iki karepe apa ta iki? Iya apa neh iki? Jahe. Lah, jahe mentan mok. Debke aku kan nguntal ngene iki apa? Ya Allah. Mangan bakwan neng toko pojok. Kiai ini tampan panitiane pekok. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka kok rono tulisan dalam rangka Wonoroto Mulyo bersama Kepala Desa Wonoroto Siti Maryam SIP SIP kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah semuanya saya ucapkan selamat datang di keraton asu sejagat dan itu hanya ada di Purworejo. Insya Allah. Beli kacang hijau, keliru merica, aku datang ke Purworejo dengan membawa cinta. Sebagaimana kalian ma'fumi. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Malam hari ini kita bersama-sama hadir di tempat yang baik, di acara yang baik, yang hadir orang-orang yang baik. Insya Allah selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Ibu bapak rahimakumullah. Ini fenomena terbaru yang terjadi di Indonesia. Kerja ora gelem, usaha ora gelem, gaweane turu. Tapi nulis status di WA akan indah pada waktunya. Eh, John dang tangio. Turumu miring. Obatmu dang diombe. Maka Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala seringkali nantang kita dengan mengungkapkan kalimat wa in ta'udhu nikmatallahi latufsuha. suha. Kalau kamu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk melakukannya nikmat yang diberikan oleh Allah itu begitu banyak dan luar biasa teko meneh mumet dasku telah saya ini jenengmu sapa le anam jenggotmu jijik Wis apa meneh gue Gue arep ngapa meneh? Oh. Kok mas aku pengajian yang Wonoroto kok jelimet ini toh mas aku? Yes. Apa meneh, macam. ketoke punggawa keraton agung sejagat cah iki. Jenengan panglimane, ya. Julukane KSM ya, Kiai Singgol Modot. Ya sono. Nam. sarung yang begitu banyak karunia Allah yang diberikan kepada kita sehingga semua makhluk yang ada di muka bumi ini kehidupannya sudah dijamin oleh Allah Bagaimana kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha semuanya rezekinya ini sudah jelas sudah diatur Allah sudah menyediakan Cuman Allah memerintahkan kepada kita untuk ikhtiar. Maka berulang kali saya mengatakan Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk sukses. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk usaha. Disitulah kemudian cukup saya katakan fokuslah kepada usaha. Jangan berorientasi kepada hasil. Karena hasil itu urusan Allah. Tetapi ternyata banyak orang yang gagal paham di sistem ini. Maka banyak orang yang pengen buru-buru kaya, pengen cepat terkenal. Tahu-tahu muncul bakul angkringan dadi ratu. Dan ternyata juga banyak yang ngikut gitu loh. Ada juga yang terperdaya, yang terprovokasi, yang tertipu ini belum selesai, muncul yang baru, Sunda Emperan. Apa boleh? Sunda Emperan. Maka ibu bapak rahimakumullah, fenomena seperti ini semakin ke sini akan semakin orang banyak. Akan semakin banyak fenomena seperti ini. Kenapa? Karena banyak orang stres pengen mendapatkan kemuliaan dengan jalan yang singkat mak bedunduk moro-moro dadi wong top padahal mohon maaf proses yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam untuk mencapai derajat Nabi itu tidak mudah sekian lama beliau bertahanus di Gua Hiro delik tahanus menyepi meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia Padahal istrinya seorang saudagar kaya namanya Siti Khadijah. Dan luar biasanya apa? Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus di Gua Hiro, setiap kali menghantarkan konsumsi dan makanan ke Gua Hiro, Siti Khadijah tidak pernah menyuruh pembantunya, tapi langsung diantarkan oleh Siti Khadijah. Disinilah kemudian saya sering mengatakan kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Karena bagaimanapun juga laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Imam makmum yang baik yang patuh dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Betul, Bu? Betul kata e radong kayak coba bansernya duduk saja mas kamu gak usah berdiri duduk saja lah kamu duduk saja mereka itu datang pengen melihat wajahku tidak pengen melihat bokongmu oke okay? malah ceningan ngadok insyaallah saya besok masuk surga dikawal oleh banser amin Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya sudah disurvei oleh banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Salam ala Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad bertahun-tahun tahanus untuk mendapatkan kemuliaan. Untuk mendapatkan ridho Tuhan dengan jalan yang nyata. Maka saya sering mengatakan begini, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu rasional, bisa diterima oleh akal, tangible, terukur. Coba saya kasih contoh. Ketika Jabal Uhud, peperangan di Jabal Uhud, Nabi Muhammad kalah. Inilah Nabi yang mujizatnya paling terukur. Gak neko-neko. Coba Anda bayangkan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain mukjizatnya tidak seaneh nabi yang lain. Nabi Musa sungai lautan dipukul jadi jalan. Nabi Ibrahim dibakar, kulnayana rukuni batawa salaman ala Ibrahim, enggak terbakar. Nabi Yunus dimakan ikan seolah-olah iktikaf di dalam masjid. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Coba Anda lihat mujizatnya Kanjeng Nabi Muhammad tangible. Perang pakai kalah. Dilempar batu, giginya tanggal. Enggak makan, lapar. Ini Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah pengen menunjukkan hebatnya Muhammad itu bukan karena mukjizatnya yang luar biasa, tetapi karena akhlaknya, karena budi pekertinya yang luar biasa. Maka ini berbanding terbalik dengan Nabi Isa. Nabi itu besok yang bakal diaudit oleh Allah namanya Nabi Isa. Allah memerintahkan Nabi Isa untuk mensiarkan ajaran-ajaran Allah justru kebalik. Orang-orang itu tidak menyembah Allah justru menembah Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa mukjizatnya terlalu luar biasa. Makanya besok Nabi Isa itu akan diaudit oleh Allah. Eh Isa, karep ke kepiye? tak kon ngajak wong nyembah aku malah wong wong kuwi nyembah awakmu kuwi jenenge jaga sembung makan nasi pincuk nggak nyambung cuk Nabi Muhammad itu mohon maaf mujizatnya biasa-biasa saja istrinya meninggal ya nangis sedih karena manusia biasa yang mempunyai sifat yang luar biasa Nabi Muhammad saja istrinya meninggal kalau nangis Kok kamu jomblo happy? Goblok, goblok. Gue berarti orang normal, bro. Maka kalian harus tahu, Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Malah nangis. Tuku bawang kleru merica, wis kebacut sayang mung dianggap konco, loroh hatiku. Kowe wis rabi rong? Mun rabi, dereng umurmu piro? 23. Oh iya, koremu tua banget. Boros. Ngale, aku kira ngombe susu kok dikai susu ki kowe wae Bendang rabi ki kowe. Iki ki kowe. Kok goblok men ta kowe iki? Tak gelem ya wis. Tondo-tondo arepe jomblo semua dari ki ya iki. Ya semoga-moga bojomu ayu. Amin. Rondo anak limolas. Saya itu tidak pernah minum susu, Beb. Ya kopi saja, nggak usah pakai gula kalau ada kopi susu di jajar gini saya bingung kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turuan itu makanya kalau saya dikasih kopi susu biasanya tak kali kopi ini tak umbe susu ini tak cakeli Selalu <laughs> ala Nabi Muhammad saya sering mengatakan jadi pejabat itu seperti dandim, bupati, lurah itu seperti gula di dalam kopi Kopi itu tanpa gula rasanya pahit, dikasih gula rasanya manis. Tapi begitu kopi dikasih gula yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopinya, enak kopinya. Enggak pernah dipuji enak gulanya, enggak pernah. Maka jadi pejabat, jadi bulurah kayak Bu Siti Itis. Kayak Bu Siti itu seperti gula di dalam kopi, Bu. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. <laughs> Lah bocah iki kaya acar di nasi goreng. Ono terus tapi ra penting. Nabi Muhammad mujizatnya biasa-biasa saja dan yang dilakukan itu tangible terukur wujudnya nyata rasional pulang dari perang Uhud kalah saya haji tahun 2017 itu masuk ke salah satu gua yang lebarnya cuma satu meter, memanjang. Baunya harum. Ternyata gua ini dijadikan tempat bersembunyi Rasulullah ketika Jabal Uhud perang kalah. Beliau lari ke gua ini. Luasnya cuma satu meter tapi panjang, baunya harum. Saya tanya sama orang di situ, ini bau harumnya dari mana? Bau harum ini dari darahnya Rasulullah Muhammad SAW yang menetes ketika saat itu dan sampai hari ini baunya masih harum. Maka lumrah ketika dikatakan khairul bariyah nadroh ilaiha. Manusia yang paling baik dan paling enak untuk dipandang. Darah yang menetes sekian tahun yang lalu sampai hari ini masih membuat gua itu menjadi harum. Ketika perang dari Jabal Uhud kalah, Nabi Muhammad bersedih. Modal perang habis. Sahabat banyak yang meninggal. Malaikat Jibril datang. Muhammad, saya lihat dari kejauhan kamu andilau. Apa itu antara dilema dan galau? Saya lihat kamu menangis. Kenapa kamu menangis, wahai Muhammad? Saya bersedih, wahai Jibril. Perang kalah, modal perang habis, sahabat banyak yang mati. Apa kata Jibril? Muhammad, kalau kamu menghendaki, kita berdoa. Jabal Uhud itu kita jadikan gunung emas. Apa jawaban Muhammad? Rausah. Saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau sampai ini dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hari ini di Purworejo orang-orang yang susah nggak punya uang pasti lari ke Merapi kemudian berdoa, ya Allah jadikanlah Gunung Merapi menjadi gunung emas. Kanjeng Nabi tidak melakukan itu saja, kejadian di Purworejo. Apalagi kalau kanjeng Nabi melakukan itu. Tahu-tahu jumeneng noto. Uh, jadi rojo. Bakul angkringan munggah bale, bro. Maka ibu bapak rahimakumullah Ladina liman la aklala. Ketika kemudian saya banyak diskusi dengan Dedi Corbuzier waktu itu. Dia mengatakan sama saya begini. Bro, kok saya merasa ajaran agamamu itu tidak rasional ya? Dia bilang seperti itu. Ajaran agamamu itu tidak rasional. Kenapa bro? Coba tadi malam saya baca Quran kata dia. Ini belum masuk Islam posisinya. Semalam saya baca Quran. Banyak ajaran-ajaran Quran yang menurut saya tidak rasional. Nabi Musa di membelah lautan, Nabi Muhammad bahkan bisa naik ke langit ketujuh. Ini menurut saya irasional, tidak masuk akal. Apa jawaban kamu katanya? Ini dia bertanya dalam keadaan kita syuting YouTubean. Yang bisa Anda lihat di channelnya Mas Deddy Corbuzier, Master Corbuzier. Waktu itu begitu kita lock, kita posting di YouTube langsung trending nomor satu. Waktu itu saya jawab, waduh kalau saya nggak bisa jawab bahaya ini. Masa gondrong kalah dengan botak? Pertanyaan orang ini selama ini sangat-sangat cerdas. Kenapa? Karena Master Dedi itu merupakan lulusan S3 luar negeri. Gelarnya pun PhD, filosofi doktor. Sementara dia belajar agama hanya dengan saya yang lulusan S1. Itu pun ijazah tidak saya ambil. Kenapa? Karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Ini manusia super cerdas. Saking cerdasnya dia, pernah menjadi the best magician in the world dua kali di Amerika. Pemenangnya Dedi dua kali berturut-turut. Saking cerdasnya, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya dia paling marah kalau saya telepon, bro ada tawaran iklan apa? Sampo, matamu dia bilang. Saya ingat betul Bib ya, Jumatan di Bintaro, saya pakai kopiah, Dedi nggak pakai kopiah. Pulang dari masjid, wartawan tanya, kenapa Mas Dedi nggak pakai kopiah kayak Gus Miftah? Kan itu nggak wajib, cuman budaya saja jawab Dedi. Tapi Mas Dedi harus tahu kata wartawan, kenapa Mbak? Fungsi kopiah itu untuk nyegat rambut supaya tidak masuk jidat. Bila uteke wartawannya bosok tapi Lah sing dicegat iya, apa nih? Rambut iran ya duwe kok aku. Waktu itu jawaban saya apa? Saya berpikir sejenak, kemudian saya jawab. Coba sebelum saya jawab, kamu jawab pertanyaan saya. Ya. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Saya bilang sama dia. Jawaban Dedi sama dengan jawaban orang Wonoroto. Cinta itu dari mata turun ke hati. Saya bilang, Anda salah. Loh, salah gimana? Bagaimana saya bisa mencintai seseorang sementara mata saya tidak melihat, dia bilang. Apa jawaban saya waktu itu? Kalau Anda mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati, bagi saya salah. Yang benar, cinta itu dari hati naik ke mata. Kok begitu? Iya, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Dia masih bingung. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti matamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung. Saya tekankan yang ketiga, bro, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tetapi karena cinta itu dari hati naik ke mata, mohon maaf. Orang buta yang tidak pernah melihat pasangannya bisa menikah. Dan apa yang terjadi? Meteng. Kenapa? Karena hatinya cinta. Saya punya banyak kawan yang matanya tidak bisa melihat, menikah dengan orang yang juga tidak melihat. Kan matanya nggak pernah melihat. Kenapa kau bisa? Karena hatinya sudah tumbuh rasa cinta. Bahkan soal bercinta Beb Gasim ini kalah dengan orang buta. Orang buta itu bercintanya dua jam tiga menit. Dua jam cari lubangnya, tiga menit mainnya. kowe rong paham ini arahnya mau saya bawa kemana saya bilang sama Dedi bro ayat pertama yang diterimakan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bunyinya adalah ikra bismi rabbik Ikro itu dimensi akal, Bismi Robik itu dimensi hati. Ikro itu intelektualitas, Bismi Robik itu spiritualitas. Saya sering mengatakan apa bedanya orang NO dengan Muhammadiyah? Orang NO dan Muhammadiyah itu bedanya satu. Kalau orang NO biasa nih gede hati nih, ya wong Muhammadiyah biasa nih gede akale kok dasi kepiye toh? malah ngendas-ngendas ke wong Muhammadiyah goblok, goblok. Akali. Lah ngomong mantep banget, ndak sih. Orang-orang NO itu kalau mendapatkan perintah, mereka melaksanakan perintah cukup dengan menggunakan hati ayo tahlilan enggih dirasake saja saya sering mengatakan begini bedone wong eno karo Muhammadiyah lah wong eno kuwi disuguh kopi ora kakean takon monggo Gus diombe yo ya. pripun rasane sangit Kuila orang non NO di, dikasih kopi, ayo diminum kopinya, pasti tanya, kopi ini ono gulone apa? Orang. Kalau orang NO, ayo solawatan. Nggih. Orang non NO, ayo solawatan. Ono dalile apa? Ora. Itu bedanya. Ayo tahlilan. Oke. Kelompok minhum, ayo tahlilan. Dalile apa? Ayo ziarah kubur. Oke. Orang minhum, ayo ziarah kubur. Dalile apa? Bahkan sampai tahlil ngobakin das. kowe takoni dasare apa? Kok orang eno kalau membaca tahlil sih diubah-ubah gini dalile apa? Oh, ya, kurang ajar tapi. Tapi memang saya akui, orang eno itu kalau membaca tahlil kepalanya digerak-gerakkan. Ono sing manduk-manduk afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Ada sing miring ya ono afdalu dzikri fa'lam annahu la ilah ilah la ilah ilah sing kaya entong ya ana ndilor niki dul Amdalu dzikri falam anau la la ilallah la la ilallah la la ilallah ada sing cung wepet ya ana Amdalu dzikri falam anau la la ilallah la la ilallah la la ilallah ada ada ada, ada sing mantep ya ono Abdul dzikri falam annahu la ilah illallah la ilah illallah ini siapa Siti Maryam sebelum pemilihan illallah la ilah illallah mantep sing kemayune pol ya ana afdhaluz dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah itu biasanya jomblo nggak dapat jodoh ya itu yang ngono sing ditakoni aku angsal napa mboten Gus tak jawab entuk Alasannya apa? Ya jangan apa wong das das dewe. Yang nggak boleh itu membaca tahlil karo ngobahke dasi kancane. Alhamdulillah dikri falam anahu la la ilallah la la illallah. Apa-apa takoni dasar, takoni talil. Kayak saya bib sholat Jumat di UGM. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi Kebiasaan saya afsus salam bainakum. Kiwa tengen tak salami. Eh, nah, di UGM tanganku ditamplek nih. Haram. Ya Allah. Kau wagen kok cangkeme atas menang. Gagak anggota keraton asu sejagat tiga aku. Tamplek. Ya. Selesai sholat, saya pulang di depan masjid UGM ditanya sama jamaah saya, Abah, kenapa tangannya dipukul? Katanya salaman habis sholat hukumnya haram. Sebenarnya boleh nggak kita salaman selepas sholat? Boleh. Ada dalilnya? Ada. Hadis apa ayat? Hadis. Riwayat siapa? Rawahu Turmudi. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufirallahuma qabla ayyatafarraq. Tidaklah dua orang Islam bertemu kemudian saling berjabat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai mereka berpisah. Boleh. Orang itu aneh. Habis sholat salaman tanya dalil, tapi habis sholat buka HP, nggak tanya dalil. Habis sholat buka HP tanpa dalil dilakukan. Ini habis sholat salaman kok tak takon dalil. Makanya kalau saya ditanya, boleh nggak salaman habis sholat? Boleh. Yang nggak boleh itu salaman di dalam sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo bulurah, monggo. Wong oh, bar salat pendelik-pendelikan yang oleh kok. Umpamane sampeengku anam ki mau. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Boleh wong selepas salat. Tapi lucu, Bib. Gara-gara HP santri saya nggak jadi sholat Jumat gara-gara sholat Jumat begitu mau sholat imamnya tengok ke belakang dia bilang sawu sufufakum bis sholat luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat imamnya nambahi tolong yang bawa HP pateni lari pak begitu pulang saya tanya keesokan harinya kenapa kamu tadi pulang gak ikut Jumatan gimana imamnya galak kiai galak gimana Imamnya bilang, saya bawa HP, pateni. Lah saya bawa HP, gay. Daripada saya dipateni, saya pulang saja. Sama tetangga saya kerja di Jakarta, orang Jogja. Sampai Jakarta kirim menggelandang. Gara-gara yang salah doa ibunya. Anaknya bilang sama ibunya, ibu tolong doakan saya mau kerja di Jakarta. Ibunya bilang, yole tak dongake. Moga-moga di Jakarta rono apa-apa. sampai Jakarta rento apa-apa. sone bos, dongane bosok aku Jadi jawaban saya ke Dedi waktu itu kenapa saya menggunakan analogi itu? Karena orang belajar agama itu yang benar, akal mengikuti hati atau hati mengikuti akal. Hati mengikuti akal. Salah goblok. Kalau hati mengikuti akal, kamu gak akan percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang benar itu akal mengikuti hati. Banter salah. Jomblo, halah halah. Kok ini meneng to, menenge salah kok bengok. Belajar agama itu yang benar, Akal yang mengikuti hati. Imamnya itu hati, bukan akal. Kalau orang belajar agama hati yang mengikuti akal, selamanya kamu gak percaya dengan Tuhan. Karena Tuhan itu intangible, gak kelihatan. Karena ajaran agama banyak yang tidak rasional. Saya jawab sama Dedi, kenapa ajaran agama itu banyak yang tidak rasional? Karena itulah bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Kalau semua agama bisa dirasionalkan, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Maka harus beda, le. Maka ya rahimakumullah, disinilah pentingnya ngaji dengan sanat ilmu yang benar. Maka Rasulullah mengatakan, Alaikum satil ulama. Ketemu dengan ulama, ketemu dengan kiai. Mila bulurah benar, bulurah itis. kok fotonya beda karo ini, ya lawemu ya nggak apa-apa belurah kalau dianggap gemuk kalau kamu dibilang dasar belurah gemuk kamu jawab nggak apa-apa aku lemu mergomangan seko. sego daripada awakmu kuru gaweane mangan konco lah Wis yo selawatan dhisik sadurunge ngaji. Ayo, megawe ora bayaran ra? Hmm, boyoron bayaran mantuk-mantuk kok. Hmm. Ayo le. Jaluk selawat model nopo lawas nopo anyar? Anyar, turung dadi. Apa? Pamer bojo? Apa kae? Kartonya nomor janji? Mien aku sebetan suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah Mien wis wanti-wanti aja mlebu muri. Ayo ya, kowe lagu apa kowe? Ya, aku ngerti mu apa? Balungan kiri <laughs> ya Apa? Pamer bojo? Cidro? Kecantol cawet? So aku. Mundur lawan-alon? kuwi lagune tentara Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa dadi tentara gajine ra sepira. Lagune cah iki ya cetha ya. mundur alon-alon. Aku mundur alon alon mergo kowe ra gelem kelon. Lawai awake dhewe ya beda ngaji alon. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sopong santri sing nakal raiso opo opo aku ngaji hop sing kan sapa iki baru contoh paget aku cukup negatif wae baru contoh kamu nggak usah terlalu semangat amplopmu nggak jelas kaget aku malah kayak ledek munyuk Ketepluk, ketepluk, ketepluk, keteplok Yes ya, yo ditinggal rabi yo bari selamat yo. We cekal mikir adulanan HP wae, hp ini cross enggak ya? Hati-hati, sekarang penuh penyebaran virus corona itu berangkat dari HP Cina. <laughs> nih. Ini kalau dilihat ibu-ibu di sini banyak yang corona. Komunitas Rondo mempesona. Kalau dia kooperasi, komunitas pecinta rondo anak siji. Los rarewel. Semoga-moga sing jomblo ndang rabi kabeh. Santai wae, kowe malah galau. Cewek kira sama pikir. Ngerti lah bedone cewek karo sound system. Bedone tipis, sound system diragati oke, ketok wujude cewek diragati oke, dipek kancane. Malah kalau cintamu seperti G30 SPKI. Apa isinya penuh dengan pengkhianatan. <laughs> Ya Allah ambiar, ambiar. Sing wedok ya jawab daripada awakmu cintamu kaya KFC opo oke cabange. Atiku rasane lara. Ayo, mau susu-susu. Saiki mulai meneng wae. Siap-siap. Kemuga sesuk aku ning surga sing ngancani awakmu kabeh, tim hadroh. Nang yogi. kuwi ning surga aku kelentro bidadari awakmu hadroan terus. Jadi aku kelentro keteplak kedeplok keteplak kedeplok. Hmm. Siap-siap ya. Aja telat ya. Kurang guyang guyu wae merongos guyang guyu ayo li eh, santai wae lawang lanang ki rupane elek malah bojone ayu contohnya anaknya Nabi Adam Kobil karo Habil kan kawin silang sing lanang ganteng sing wedok elek lah sing lanang elek sing wedok ayo kan rupamu elek ada insya Allah sesuk bojomu remuk amin ayo kena sampe lu nyanyi gue tabuhan hadroh wae ngeplaki hadroh wae ngapa kowe ngeplak yadro daripada ngeplaki mbokmu kowe kowe ngene ya backing vokal ya backdrop backdrop Salam ala Nabi Muhammad Atiku rasane lara nyawang kanca atau karo जाते diwale. Aku nyekel terbuka kowe ngaji ning kene. Salah wong wilayah dhewe salah kok. Menang dhisik. Bengok sing banter. Sing bengoke banter selawat tak dongake muga-muga rezekine lancar. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Ya Rabbi bil balik واغفر لنا Huwal habibul turja safa Likulli haulin minal ahwali mukta Lanjut segi ambiar versi jomblo hatiku rasane loro nyawang Ya. Masa bengok-bengok weh mikir bojo ora iso nyanyi. Mikir rasa nyanyi ngentute fales kok. Lah kok nyekel mik malah kleru, ele meneng wae to. Ya wis, muga-muga mulih rapi. Amin. ya. Wis, ngaji dhisik. Latihan neh ngono. ngamuk lupa bulura Lurah no. Arpe mejang kepala desa Wonoroto itis mairam pis Moga-moga bulurah panjang umur ke. Oh santunya mati bulurah hurib dewi, Amin. awakmu tak dongake muga-muga mlebu surga dhisik dhewe amin mangkat para pengajian amin para pengajian ono pengumuman yang masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia vokalis Hadro suaranya fals <laughs> saya kreatif le lagu katanya nomor janji selawat ke orang apa-apa Kartanya nane ngawi mada janjimu Mana selawat ke Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi balighul wasilah Ya Rabbi khusabil fadilah Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah ya Rabbi salli alaihi wa alaihi wa malaikat ini bengok ho ah ho eh. kamu kurang gaul sih gaul dikit nah. masih mau pikir, ngono mau pikirin apa malah nih baik Jerawat eh, ya Allah lah bocah-bocah mbak-mbak kayak nyanyikan lagu untuk Banser doakan ayah doakan ibu relakan dia jadi imamku di bawah doamu juga restumu majulah ibadah istikharahmu calonku jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yu doa yu terus doa singkirkan mantan mantan mantan kikislah habis semua para penggombal dan buaya wahai calon sang imam serbaguna di mana engkau berada Untung gue rampengok. Di sini ra percaya aku ngomong. Teruskanlah perjuangan demi halalkan kau rela berkorban. Demi halalkan kau rela berkorban. Lah iki lagune beda, lagune Gus Dur lho. Uripe ayam. Rumangsa aman. Dununge rasa tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu lamaran buwosok cangkem mereka sabunan gila ya matane sabun lamaran malah sabun sok kabeh Sapa sih nangis? Ora apa-apa. Om bian mbokne gawe ya karo nangis. ya ya, sampe Saya mboten bulurah pengajian ngoten iki. Saya luar biasa ngono nawar. luar biasa ngenyang. Bulure langsung mikir, danco, danco. Bulura dan bapak-bapak pejabat yang saya muliakan, saya mau ngaji nasihati jenengan menjadi pejabat, pemimpin pelayan rakyat dengan menggunakan the power of love. Wah, kekuatan cinta. cie matamu cie juga. Orang di ini mau pangan kabeh, tak buka entek. Kan aku isin. Orang di ini tak sahut eh. Aku ini orang di sini toh. Kan aku malu. Kata uncalke kae malah no isi ini Cah cilik mbadokan. Salah satu tokoh perempuan, karena lurahnya perempuan ini, yang senantiasa mengumandangkan kalimat cinta atau dalam bahasanya bahasa lain kita kita mengenal dengan istilah mahabbah adalah seorang tokoh sufi perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah ini mohon maaf, tokoh sufi perempuan yang menggelorakan tasawuf cinta. Yang dalam beberapa riwayat disebutkan malaikat pun ketika Robiah Al-Adawiyah ini mati, tanya Robiah saja susah. Jadi ceritanya Robiah Al-Adawiyah itu mati dikubur, datangi munkar nakir ditanya man robuka. mendengar pertanyaan ini Robiah itu nangis yo ngalah Gusti Gusti aku ki tokoh sufi kok mau ditakoni pertanyaan kaya ngono Gusti Allahmu sapa kok malaikatnya goblok mentok Gusti Gusti nangis Robiah Ladawiyah Lha wong-wong sesuk ki ngalim kadang-kadang malaikat ki mumet takon karo wong ngalim Malaikat itu lah sifatnya mau manut, layak sunama amar Allah. Dia tidak bisa berpikir macam-macam. Yo ya kon nyeksa wong nyeksa wong, ngedem rezeki ngedem rezeki. Ya ngoten? Kon sujud sujud, takon mung takon takon, nulis nulis. Mila lek sesuk awakmu ra pengen takon mung akhir gampang, ya ta? Sesuk kowe mati dibungkus godong gedang. Gue Engko kowe ini takoni dikira lontong. Paling malaikat mbaten, "Wow, oh, lontongnya jerawatan." ra duwe bojo kok iso sabunan ning ngawur. Sedina ping pira? Tidak apa-apa ya. Siang malam matamu kok siang malam. Oh ya apa wae siang malam. Rabiah Aladawiyah ini satu malam dia keluar dari rumahnya Bu Lurah membawa obor dan membawa ember. Obor berisi api, ember berisi air. Dia keluar dari rumahnya, kemudian dia mengatakan kepada umatnya, rakyatnya, "Kalian semua lihatlah, malam hari ini akan kubakar nikmatnya sorga dengan obor yang ada di tangan kananku dan malam hari ini akan kusiram panasnya api neraka dengan ember yang ada di tangan kiriku karena waktu itu Rabi al-Adawiyah itu jengah. Orang-orang nyembah Allah dikarenakan hanya karena dua hal. Yang pertama, karena berharap masuk surga. Yang kedua, karena takut dengan neraka. Makanya lah coro Abu Nawas. Lucu meneh. Ketika orang-orang melakukan ibadah hanya karena berharap surga atau karena takut dengan neraka. Abu Nawas malah dilemeng. Apa kata Abu Nawas? Ilahilastulil firdaus si ahla. Wala akwa ala naril jaimi. Nyindir wa edewe niku Abu Nawas. Gusti, kula niku mboten pantes teng surga. Gusti, tapi kula mboten kuat wonten neraka. Lak Gusti Allah kula tak takoni, karepmu apa? Ning surga ora pantas ning neraka ora kuat, manggonmu ngendi? Ini sindiran. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita melakukan apapun, entah itu pengabdian, entah itu ibadah, itu biasanya tujuannya cuma dua. Kalau ibadah, surga neraka. Kalau pengabdian, biasanya reward dan punishment. Kalau Bu Lurah melakukan kerja sebagai pejabat lurah, karena reward dan punishment, berat Bu Lurah. Dan Bu Lurah harus tahu, hari ini lurah se-Indonesia yang ditangkap sama polisi dan jaksa berjumlah 700 kepala desa. Rungokno Bu Lurah. dosane apa karena kesalahan manajemen tentang dana desa dana desa yang seharusnya dikelola untuk kemaslahatan masyarakat desa malah diuntal karo kepala desa Senguntal dana desa itu namanya bukan kepala desa tapi kepala dosa eh, Siti Maryam ruwono kupingmu Aja nganti Bu Itis. Kowe ra cerewet. Aku ngomong ini ben Bu Siti selamat. Apa artinya saya diundang pengajarannya muji-muji akhirnya mlebu kunjaran. Ya jangan nganti yo. Men Bu Siti saya nggak mau Bu Siti Maryam jadi lurah nomor 701. Konsepnya apa? Mahabbah. Saya jadi lurah karena rasa cinta saya dengan Allah. Saya jadi lurah karena saya cinta saya dengan negara. Selesai. Maka kalau orang-orang itu beribadahnya berharap pahala, takut karena neraka dan lain sebagainya, Cukup saya sampaikan ad darul amal la jazaa wal akhiratu darul jaza la amala. Dunia itu darul amal, ladangnya amal, la jazaa. Tidak ada balasan di dunia ini nggak ada. Kamu berbuat baik, kebaikanmu tidak akan dibalas di dunia. Kamu berbuat dosa, balasan dosamu tidak ditampakkan di dunia. Kenapa? karena dunia ini tidak mampu menampung balasan dosa dan balasan pahala. Gak mampu. Jadi kadang-kadang wong lucu, Jumatan si Ahmen ganteng. Lah, dasari rupamu merongos, mulai Jumatan tetap merongos. Karena darul amal lah jaza. Dunia ini tidak mampu menampung kebaikan-kebaikan. Contoh begini, kalau dunia ini mampu menampung balasan dari Allah. Orang yang sholat jenazah pahalanya apa? Mendapatkan gunung, mendapatkan emas sebesar gunung. Berarti wong sak yang mbane iki yang paling akeh gunung emasnya sopo? Mbah Kaum, Mbah Mudin. Tapi hmm. emasnya paling akeh. Tapi wong gila lak mantu Mudin biasanya ora bangga. Lalu mantu polisi apa tentara bangga. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Takon, mantumu sapa? Mudin. Ada hal polisi penting, tentara penting, mudin raka'la penting. Ayo polisi karo tentara mati sing bungkus apa? Mudin. Polisi tentara mati sing bungkus mudin, mudin mati bungkus dewe. Oh yang ngono menyanyiakan mudin. Besok meneh lah awak di mantu mudin. Mantumu siapa? Mudin. Oh no. Tugasnya apa? Bungkus jenazah. Iso, iso buat dengan motor saya kita bungkus saya gitu. Oh no. Aku rasa seneng lah Mbak Mudin iki diremeh. sarungnya ngelinting ambune kelembak menyan. Untungnya gadulen bisa. Sarungnya gajah duduk. Dibuka ono belalain nih. Belalene gondrong matamu. Ngawur Belalene gondrong. Gorene tisu kue malah dipek. Nun ya Mbah Mutin. Kita Mbah Mutin iki. Rupane kaya bandoso. Adunya darul amal. Jadi kalau Anda berharap mendapatkan kebaikan, kebalasan, balasan kebaikan di dunia itu nggak akan dapat. Orang iso. Orang yang sholat dua rakaat sebelum sholat subuh, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak pasir di lautan. Wila umpama diketok neng dosa, neng neng neng donya. Rebutan pasir aku karo Habib Kasim. Ayo. Piye, Cak? Dan balasan kebaru keburukan dosa juga tidak ditampakkan di dunia. Contoh, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka Allah akan menyiksa yang bersangkutan dengan memasukkan rantai dari api, dimasukkan dari mulutnya keluar dari tuburnya. Dan ketika satu biji rantai dilemparkan ke dunia, akan hangus dunia beserta isinya. Ayo, sekian banyak orang yang meninggalkan sholat. Nggak ditampakkan di dunia. Pak. Kalau kemudian kita berbuat baik, rasanya kok nyaman mendapatkan kebaikan, itu belum pahala. Itu baru bau, baunya pahala. Disebutkan sebagai rihul kobul. nih, bulura bar pengajian, kok segini lancar. Itu bukan pahala, tapi baru baunya pahala. Bersodakoh kondelar rezekinya tambah oke. Kui jenenge baunya pahala, belum pahala. Demikian juga sebaliknya, kamu berbuat dosa, kemudian mendapatkan kemadorotan, itu belum balasan, baru baunya. Umpamane kue bareng londe, umpamane. Umpamane, kata. Kak kue mulai, kue nguyuh panas. Iya. Kena raja, singa. Itu belum balasan, tapi itu baru baunya seksa. Belum seksa Baunya saja loro apa meneh siksane. Maka disinilah kita ditawarkan, kata Robi al lakukan semua apa yang kamu lakukan dengan konsep mahabbah. Dadi dandim karena rasa cinta. Aku lak ngaji mergo rasa cinta, mending turun ning omah karo bojoku. Kula niku ngaji, kaya wingi kula mangkat ngaji terakhir tuh, Bib. Bapak Kasim, saya berangkat tanggal 25 Januari ke Taiwan, Hong Kong. Pas rame-ramenya virus corona. Saya ditanya sama orang Hong Kong, apa penyebab virus corona? Penyebab virus corona itu adalah cangkem celuta. Lah iya tak. Ngerti kampret diuntal. Cebong diuntal. Jadi ternyata kampret dan cebong itu dimana-mana bikin masalah. Munculnya virus corona itulah mergo cangkem celuta Ada transfer penyakit dari kelelawar ke manusia. Gara-gara dikonsumsi dijadikan sop dimakan oleh manusia. Milo penyakitnya kelelawar jadi penyakitnya menungso. Wila cangkem celuta Maka kenapa dalam Al-Ma'idah itu soal makanan diatur oleh Islam. Indahnya Islam sampai makanan pun diatur. Ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran pasti mengandung kemadorotan. Sesuatu yang diperbolehkan pasti mengandung kebaikan. Ngono dadak mau lawan. Podo bulurah. Jenengan sesuai dengan trek selamat. Neko-neko orang selamat. Inilah kenapa kemudian Ibnu Ilah mengatakan arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Urip kuwi ora usah kakean ngatur, wong urip kuwi wis ana sing ngatur, menungso sak mati derek aturan. Rasa kakean ngatur. Lurah kuwi aturane mengabdi, rasa neko-neko. Lah jenengan jadi lurah to pengen sugih ngimpi Bu Lurah. Lurah kuwi gajine mong telung juta. Mila jadi lurah kuwi golek jeneng orang golek jenang. Sak dari ra bakal sugih. Tetapi ketika bulurah mengabdi sebagai kepala desa, Disitulah kemudian mekanismenya Allah berjalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gajine ra sepira ndelalah rezekine ana wae. Mila awakmu sing jomblo-jomblo kuwi, senajan ta kowe urung duwe pekerjaan, senajan ta kowe urung duwe gaji, ngelamar karo calon bojomu kok ditolak maratuwamu jawaban. Kowe duwe gaji le, dereng. Kok kowe wani nglamar anakku? Nyuwun sewu Bapak, kula dereng duwe gaji tapi kula gadah rezeki Apa bedane gaji karo rezeki Gaji mergo pekerjaan, rezeki mergo dijamin karo pangeran. Gaji kuwi bulanan, rezeki sak wayah-wayah. Titik okae gaji mergo sambut gawene oke mempeng, titik okae rezeki mergo cedak karo pangeran. Milo nyuwun sewu, Kulo wani ngerabi anak jenengan modale iman. Kok iman? Iya, karena Gus Miftah sebaik-baik harta bagi orang Islam adalah iman. Kok mertuamu? Aku udah percaya. Jawaban musrik, modar ya. Ngono santai wae, Bro. Kowe rabia. Rezekimu dijamin karo Gus Allah. Masa kowe kalah karo entung. Entung kene jero godhong gedang rata tau metu saka godhong dibuka lemu. orang ana kok kurung. Apa mana hentung kok setruk? Haram. Mula bengok ana calon mertuamu. Heh, calon mertua, Jangan kudu paham. Wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Apa kuwi, Le? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Oke. Okay. Oh, mangkat. rupamu pas-pasan dan jajal mahabbah rasa cinta Ini bulurah mangkat soko ngomaku itu enak mila bulurah kudu paham lurah sing paling ngapi wis sak donya siji arane lurah bodro noyo lurah bodro noyo niku sinten semar lurah sing paling ngapi Angkau gila coro wayang yo ya, janaka lah Cah iki Allah kae boleh dawa. Eh boleh dewa kok boleh dawa. Piye niku Semar? Tak terangke. Ayo bar selawatan. nyoh tak iki aku orang ngombe ngene iki, nyoh nggih kowe. Wah. Degane matamu aku ngombe apa kok degane iki HP HP mental miskin Yo selawatan yo. Saat durunge tak terangke. HP? HP ini HP ini saat hidupnya flash-e. Agak. Coba HP-nya flashnya semuanya dihidupkan coba. Saya pengen lihat. Blurah lampunya pateni mohon blurah. Nah, Laro mati blurah malah tak pateni dewi. Gitu. Ya, semuanya diangkat. Lampu-lampu mateni. Sound system matamu mateni laku ini kok piye? Kowe tak kuai kerak Kalau sound system pateni. lampunya pateni lagi lampu shooting lagi Lampu oh, shootingan Yo, selawatan nih selawatan yuk. Semuanya diangkat. Sing ra HP cangkeme merenges. Katanya eh, HP ini cross kayak. flash redup. Semuanya diangkat. Yang tinggi digerakkan ke arah kanan. Salim wa salim dah. biman qad wahada wal ali wal sahabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad Alhamdulillah Yes, lambune udah bagaimana? Sound sistemnya pateni. Uh, kok lurah hilang? kata katanya eh, nesui mulai neng omah ngurangi amplop iki serapopo orang amplop iki lapor ke polisi dugaan pelanggaran pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan amplopnya dikurangi lapor ke meneh 335 perbuatan tidak menyenangkan ayo ini apa kalian dulu malah minggati ke biaya ya guys mau nonton YouTube ya e. Bu Lurah Rene ya oh hilang ini rai oh nguyoh aku ki bedake uyu wong lanang ngeruang wedok ora perlu ndelok ini suara ini beda nak <laughs> lanang cur nak wedok yes pengalaman matamu. Arang iya sekilas cek gadis ndak anak wis tua yo ya beda. Piyoh Lah nguyuh cewek we kowe cewek. Saiki ini putih, tapi gara-gara nguyuh ning sorot tiang listrik ora cewek. Tutul-tutul ke tiang listrik adalah nyetrum. Pilih ya. Nih. Tak terang Iya, ini penting iya. ben bulurai selamat. Amin. Kepala Desa Wonoroto. Soalnya lara tak terangkis yang bener kok khawatir iso dadi rajanyar gitu. Hmm. Keraton nasu sejagat. Ayo bulurat akan dani. Wah, bulurai nggak tongkat kayak aku. Iya, nom-nomannya bulurai kayak Marsanda loh. Wis tua ya markaban. oh nembe gerah atau bulurah oh ya ora apa-apa wong gelar ah, fisike semeneng ora gerah hatine bulurah nggih eh. lak gelar hatine iki lho hmm. wong edan kuwi bebas wong edan kuwi bebas wong edan kuwi bebas pengen bebas dadi wong edan Belurah, Tangan Kandani, Lurah Bodronoyo Semar. Hmm, Pak Kandani, tongkatku tak copot. ini. Niki tongkat warisannya almarhum Ki Entus Susmono. Mira tak nggon-nggon tak nggo, lak kula ngaji ana pahalane muga-muga ana jariah kagem Ki Entus. Amin. Mila lak bulurah pengen oleh jariah apa ya menehi aku apa. Ngono oh, carane. Apa? Kacamata copot. Kok kamu nafsu amat sama mataku? kacamata saya ini kemarin saya umroh pakai kacamata bawa tongkat sampai bandara Jeddah polisinya heboh Torik tolong orang ini dikasih jalan wah aku ngene ya itu sampai dalam bandara saya tanya Pak polisi kenapa saya datang semua orang disuruh minggir jelas ada orang buta lewat ya Allah matane malah dikira orang buta saya itu pakai kacamata ini karena kebiasaan saya ngaji di klub malam di kafe bukan untuk menutupi pandangan salah Kenapa saya pakai kacamata hitam? Supaya kalau ada seks, ada yang seksi saya ngelirik matanya tidak kelihatan. Rungokno bulurah, wong lanang gila ndelok wong wedok neng dalan, ayu, wow. Neng omah ketemu bojone, weh, ngono kuwi lak ora ngajak aku. Piye-piye wong wedok luwih ampuh daripada wong lanang lho tak kandhani. Wong lanang debat karo wong wedok iso menang ampuh. Iso imbangnya wis hebat. Apa meneh wedok kok lurah. Wah, medeni Mas Mila ya tak dani ya lurah ya. Hmm. Aku ngerti gue nanti duit. Ababmu sengak. Semar kok tangannya kok niki. Niki mungkin tak ada filosofi nih. Semar tangannya nduding mendurung ini iki Lurah niki engkang dipun wastani hablum minan nas eh hablum minallah melebune nafas diniati tobat lan toat marang Gusti Allah Allah Allah Allah Allah tangan semar jini kan neng dile neng buri lak tanganku neng buri sini kelimik sopo oh, malah kaya penyanyi dangdut Tangane semar sing ning mburi nika blurah nika nduti mengisor apa ngantung mendhuwur? Ngantung ini apa nduti mengisor? Ngene apa ngene? Kok malah ngene ngene iki ngopo iku? itu goblok iki. Iki piye cah iki? Tangane semar sing ning mburi nika nduting mengisor apa ngantung mendhuwur? sing bener niku nduting mengisor. Kulo tahu diskusi kali iki mantep sono kali iki Indro Susmono. Tangane Seman niku nduting mengisor. Niki engkang dipun wastani hablum minan nas. Metune nafas diniati raga nguntungi wong liya minimal orang rugekke wong liya. Milo Al-Qur'an dawuh Duriban salaimu dillatu aina masukifu illa bihablim minallah illa bihablim minallahi wa hablim minan nas dimanapun manusia berada dia akan tertimpa kehinaan kecuali melakukan dua hal hablum minallah dadi lurah aku dadi lurah kuwi dikersake karo Allah buktinya apa kata yang duwe kersa pengen dadi lurah lah Allah mboten ngersake ya ora bakal dadi tak wene contoh lurah teng Madiun niku bib laki-lakinya incumbent Arpe nyalon ra musuh bojone dipasang kon nyalon sing lanang ngalor ngidul kampanye pasang gambar wah ini, mandur wet kelopo tukule gambar calon lurah hmm. mandur pelem tukule gambar calon lurah sampai setan itu kabeh gumun delok gambar calon lurah cangkeme merenges raming kemingkem. ngomong apa karo kita kita ajar iki yo merenges barang iki yo ngopo iki ya fotone sing kuwi ngono lho los rarewel niki ngalor ngidul kampanye pilih saya pilih saya pilih sing wedok mau ning omah masak umbah-umbah wong wedok to arep ngapa meneh dipasang niku namung apa ya istilah wong Jawa untul supaya ana lawane begitu hari H pemilihan apa yang terjadi sing wedok suarane luweh okeh tinimbang sing lana. Soalnya apa? sakit. Itulah esensi dari kita doa Allahumma lamani alima a'taita wa dia lima manata. Kalau Allah sudah menghendaki, enteng. Dan ingat kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka tasya wa tuizu tasya. Allah mampu melakukan apapun. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Contohnya siapa lagi? Saklabah. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Siapa? Siapa siapa? Roto. Oh, Toto. Lak ngarso dalem ki toh. Sayyidin Panoto Gomo. Lak si Toto kuwi cetha Sayyidin Panoto sang gomo. Hmm. Lah nyatane karo ratune ora rabi yo ya selingkuhan kok. Ya sang Gomo to kuwi. Aku isin lah tadi dan dime aku isin aku ngono. Tidak bisa deteksi dini. Sayyidin Panoto sang gomo. oh, no, eh utang Indonesia akan saya bayar alah matamu utang angkringan orang mau bayar enggak nenyek bayaramu sepiro Bila ngomong ngebulurah kok nambahi Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya salah bah Allah mampu menjadikan orang kaya menjadi jatuh miskin korun Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja, Dawud. Allah mampu menjadikan raja di raja jatuh terhina, sopo, Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu blurah, wong sing ora tahu slilitan. Fir'aun itu tahu sililitan pisan. Misuh-misuh, jancuk sililitan. Akhirnya Allah ngutus malaikat kon dandani untune Fir'aun. Malaikatnya lak takon, Gusti, napa kok kula dadak dandani untune Fir'aun? nono sing rapi, mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme srilitan. Kan ra pantes. Mila Fir'aun iku uripe diuji. Fir'aun iku lak kudanan sing pilek ora irunge, banyu udane. Mangan sambel sing mulus ora wetenge, sambele. Padha kali Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik, tiyer sing lorok tiang listrike. Sampai Fir'aun mengatakan ana robbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun itu duit duit terus ratau susah. duit duit terus ratau di utang. Milo kok ana wong Wanarata kadang-kadang duit duit, kadang-kadang duit utang ki lumrah mergo menungso biasa. Kok ana wong Wanarata duwe duit terus ratau tau utang, aku malah curiga jangan-jangan ne Firaun. Sopo vokalis hadroh. Hmm. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting randwe bojo iso meteng. Sapa? Siti Maryam. <laughs> Dua anak jenenge Isa. Monggo lo pesen kali Ibu Lurah, wargamu to aja melu-melu Maryam. Oh malah kaya Maryam. Bulura anak kula kaya Maryam. Piye ra duwe bojo tapi meteng. <laughs> Kuwi diuntal garangan ngono kene. Ora duwe anak emet, ora duwe bojo meteng. Wong wedok saiki lak jenise ana telu li. Ra duwe anak, ra duwe bojo jenenge Nona. Duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya. Sing repot nomor telu. Duwe anak tapi ra duwe bojo jenenge Nyah Nyoh. Hati-hati ya. Mila dijogo cah wedok kuwi. Kuwi ya lanang ya kaya ngono. Eh, Mbak-mbak rungokno kuwi, cah cilik kuwi. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan. Ayu ya ayu, tapi jangan murahan. Iya. Eh. Oh, tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an kok. Mosok namu gede rasane enak mau dol gratisan. Wah. Oh, Oh, malah kalau ciu, ciu, vodka, ya vodka. aja ini I love you kok meninggalkan luka? Iya. Yeah. Oh, pinter ya larang sih. Larangnya ditawar. Allah mampu. Mila nyuwun saya, bulurah dadi lurah. Hablum minallah aku dadi lurah kersane Allah. Selama aku dadi lurah diawasi Allah. Sesuk pertanggung jawabanku karo Gusti Allah. Itulah alasan kenapa ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu Bang Gasim niki nyuwun saya usak derenge dadi dandim. Ingat Bang ya? Umroh sama saya sebelum jadi dandim. Orang banyak yang jegal. Jangan sampai Muklis Gasim jadi dandim. Wes, ayo bang, umroh ya bang, umroh sama saya. Neng Medina beliau berdoa di Raudhah. Ya Allah yang terbaik menurutmu ya Allah bukan menurutku. Pilihanmu bukan pilihanku. Lawes pasrah karo Gusti Allah. Begitu mulai TR mudun dandim awet banget. Meh rong tahun ning kene. Dajjal. Hampir dua tahun ya bang ya. Allah sudah mengendaki enteng. Mau direka seperti apa kalau Allah tidak mengendaki? Gak bisa. Coba kalau kemudian Allah tidak menunjukkan kun fayakunnya, kejadian kayak saya itu repot, nggak bisa. Setahun viral dua kali. Oh, anggal dong. Aku ngaji neng kafe, orang mbak-mbak pakaiannya seksi, roknya sak mene. kata SMS tim metu sedidik. Wow. Begitu saya selawatan, ayo mbak-mbak semuanya selawatan supaya Allah memberikan rezeki kepada kita karena dunia seisinya adalah milik Allah. Dan Allah menjadikan dunia seisinya karena Nur Muhammad. Kalau kamu ingin mendapatkan rezeki, mari kita memperbanyak membaca solawat. Mbak-mbak pakaiannya sama ini sudah mabuk. Ya. sholawat Nabi Muhammad. Allah mabuk tuh. Saya ajak solawatan. Moro-moro melebu ning akun lambe turah. Di posting jam 6 sore, jam 8 malam yang nonton 4 juta. Viral saya pulang dirubung wartawan, kue ngopor ini. Mau bertanya tentang pengajian Gus Miftah di dunia malam. Biasa, saya melakukan itu sudah lama. Kenapa baru datang sekarang? Akhirnya kula diundang TV, hampir semuanya saya tolak. Moh, sampai mbak-mbak londe teng sarkem ngomong kali kula. Kenapa abah nggak mau datang ke TV? Apa jawaban saya waktu itu? Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Dan salah satu acara yang saya datangi, acara Deddy Corbuzier. Gara-gara ditelepon-telepon, please HP-nya diangkat asistennya Deddy. Ngopo? Kami berharap Gus Miftah mau datang di acaranya Mas Deddy. Kopi susu. Eh? Apa? Hitam? Lah ya kopi hitam susu putih goblok, goblok. Kepancing dia. Akhirnya saya tetap nggak mau datang, Dedi telepon saya sendiri. Bro, please datang deh, kemon gabung sama kita. Akhirnya kulo teko dan ternyata acara yang awalnya saya tolak justru itu menjadi jalan hidayah bagi Dedi Corbuzier. Delapan bulan dia kenal sama saya, Allah berkenan memberikan hidayah kepada saudara Dedi Corbuzier. Begitu dia mau masuk Islam, saya ditelepon sama wartawan. Gus, bisa nggak Islamnya Deddy Corbuzier live di semua TV? Kabeh minta, Bib. Sama kami, sama kami. Berapapun kami bayar, yang penting live di acara kami. Saya bilang, aku nggak urusan. Deddy mau masuk Islam pun saya tolak awalnya. Saya pengajian di balik papan dia telepon, bro, I will to be a Muslim. Otak murah nyandak nih, orang nyandak nih rupa-rupa katrok rasa bahasa Inggris ora iso apa meneh garangan kayak wah wis ora iso saya pengen jadi orang Islam saya bilang gak usah loh kenapa gak usah masuk Islam jadi orang Islam itu berat Ferguson berat cukup aku saja kamu gak akan kuat jadi ngeyel Bahkan ketika dia pengen masuk Islam melalui saya, saya tolak. Silakan kamu hubungi kawan kamu, kawan-kawan ustadz yang lain, kiai-kiai yang lain. Gak usah melalui saya nggak mau kalau saya masuk Islam harus melalui Gus Miftah. Kenapa? Dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, kalau seandainya saya masuk Islam, bagaimana bentuk Islam saya besok itu tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamku akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islamku akan penuh dengan kemarahan. Dan kalau pintu masuknya ramah, maka Islamku akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Harus melalui Anda, bukan yang lain. Kenapa? Karena Islam Gus Miftah itu menyenangkan. Saya jawab, bagaimana kamu mengatakan Islam saya menyenangkan? Bagaimana tidak menyenangkan? Gus Miftah pengajian dimanapun bisa. Di kantor polisi bisa, di tentara bisa, pengajian umum bisa, di kampus bisa, karo lonte bisa. Bagaimana tidak menyenangkan? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Beuh. Saya ngaji wayu-wayu beda kuwi tuwa-tuwa Begitu saya pulang pengajian kebangsaan dari situ Arjo jam 5 pagi sampai rumah. Jam 6 pagi saya sampai rumah, penuh wartawan di pondok. Mau konfirmasi tentang keislaman Mas Dedi. Kenapa konfirmasinya ke saya? Katanya di sini. Ya kalau memang di sini kamu tunggu gak ya silakan pulang. Saya pengajian, karena waktu itu saya tidak membayangkan kalau Islamnya Dedi itu jadi viral. Karena saya biasa mengislamkan banyak orang. Saya pernah mengislamkan satu keluarga di Belanda, satu keluarga di Jerman. Saya pernah mengislamkan orang dari Canberra, Australia. Maka karena kebiasaan saya mengislamkan orang, saya nggak ngeh kalau Islamnya Dedi itu menjadi ramai. Saya dari orang Australia datang dari Canberra ke Jogja. Jogja. Aku ya kaget kok sing mau sekali cangkemmu goblok goblok. Kaget ini dodo dada. Jantung kuwi manggone ini dodo orang yang cangkem. Kaget aku. Jangan-jangan kamu kayak pisang ya? Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Yeah. Orang Canberra, Beb, datang ke pondok. I will to be Muslim with you. Saya mencari Anda pengen masuk Islam. Jauh-jauh dari Canberra, Australia. Akhirnya begitu saya tanya kenapa kamu ingin masuk Islam? Pokoknya saya ingin masuk Islam, saya tahu tahu tahu kok tahu tahu. Hmm. Saya tahu you dari YouTube. Pokoknya you harus nonton I masuk Islam. Tak tuntun orang Australia. Makanya ketika Dedi masuk Islam, aku sudah urusan. Saya biasa mengislamkan orang kok, ratusan orang. Sekian banyak artis kalau saya buka dokumennya yang sahadat melalui saya. Maka ketika Dedi masuk Islam, ya sanggup biasa-biasa saja. Gak ada bedanya dengan yang lain lebih gagah mengislamkan orang-orang bule-bule itu datang ke pondok saya. Yang lucu orang Australia masuk Islam disuguh macam-macam sama istri saya nggak doyan. Akhirnya istri saya jengkel doketi loh masaknya sayur bung. <laughs> Gitu. Begitu mangan sayur bung cangkemnya doyan bulurah. Takon karo aku, what is this iki opo? Tak jawab opo bahasa Inggris bung ya. Akhirnya saya jawab this is a bung. <laughs> takon meneh, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Mumet dasku. Akhirnya saya jawab, bung is the young bamboo. Hmm. Bung adalah bambu muda. Malah ngomong, amazing. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Ya Allah aku. Aroma berakot ibu. Rai gedek ya. Aku. Maka kemudian ketika dia masuk masuk Islam menjadi viral tidak hanya di Indonesia. Masuk majalah di Amerika, masuk majalah Reuters dan lain sebagainya. Saya ditanya, kok bisa Gus? Kalau kemudian tidak karena campur kuasa Tuhan, bagaimana saya bisa mengislamkan Dedi? Selama 8 bulan saya berdebat dan gak ada keinginan dia masuk Islam. Tahunya cuma tanya tentang agama, kalau saya salah, kalau saya kalah dihina gitu saja. Tapi ternyata itu menjadi jalan hidayah bagi dia. Maka bulurah, mohon maaf, Anda jadi lurah itu bukan hanya karena dipilih oleh masyarakat, tapi karena Allah menghendaki. Maka dijaga amanah itu. Kepala desa bukan kepala dosa. Karena Allah bukan karena manusia. Makanya kemarin Beb, saya jalan di Kalimantan, jalannya jelek banget. Sopirnya bilang, ini yang rusak jalan truk-truk gandengan. Kamu salah. Yang rusak jalan itu bukan truk gandengan tapi mobil mewah. Kok bisa Gus? Bisa. Karena uang yang seharusnya untuk membangun jalan malah dikorupsi nggih tuku mobil mewah. Sing ngerusak dalan ki ya kuwi aku. Maka saya bilang, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi pejabat sing nguntal duit rakyat jenenge Kowe ngomong bajingan ngapa ndelok aku? Ngaten bulurah nggih. Allah. Dan yang kedua di bawah, hablum minanas. Metune nafas diniati rogong untungnya wong liya, minimal orang rugekke dadi wong liya. Orang rugekke wong liya. Jenengan dadi dandim dadi bupati, dadi camat, dadi lurah, dadi dukuh, dadi RT, dadi kiai. Manfaat bukan merugikan. Khairun nas angfa'um linnas. Manusia yang baik itu nafion li ghairi. Maka kalau orang banyak punya banyak manfaat namanya harum. Soekarno jadi bandara. Soekarno jadi dalan. Sudirman dari museum. Diponegoro dari jeneng Makodam. Ya aja. Lah Siti Maryam jenenge api iso dari jeneng WC umpamane. Sapa ngerti ora? Kowe ngopo? Ayo, awake dhewe bengok. Niki pesen kagem bulurah Itis Maryam. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sing banter iki pesan Ibu lura. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Siti Maryam. Rungokno kupingmu. Aja neko-neko. Aja leno. Aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh waing pakarti becik ketitik Allah ketara laku utama nguntungake wong liya laku utama nguntungake wong liya eh Siti Maryam kapan kue dadi wong apik lah kapan Tulis ning kantormu bulurah ojo neko, neko neka aja lena nakal kabeh kuwi ngunduh wae pakarti ke titik, Allah ketara laku utama nguntungake wong lio Kapan aku dadi wong apik? <laughs> Niku teng kamare santri kula kula tulis, aja rumangsa apik tapi kapan aku dadi wong apik. Pun jam setengah telu pengajian dianggap selesai. Aku udah capek. Enggak, nunggu bareng-bareng. Moga-moga pelura selamat, warganya selamat. Kalau pangapura panjenengan sing melu ngaji melu-melu selamat. Aja melu-melu toto. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Semua yang hadir malam hari ini ya Allah engkau berikan kepada kami kehidupan yang istiqomah Allahumma rizqna bi ziyadatil ilmi wa rizki wal ibadah. Semua yang hadir ya Allah, Engkau tambahkan kepada kami rizki, Engkau tambahkan kepada kami amal dan Engkau tambahkan kepada kami ibadah. Allahumma rizqna al Makkah wal Madinah. Semua yang hadir ya Allah, Engkau mudahkan langkah kakinya untuk ziarah Makkah Madinah. Allahumma rizqna zurriyatan tayyibah. Semua yang hadir Engkau berikan keluarga anak-anak yang soleh-solehah. Allahumma rizqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Semua yang hadir ya Allah, Engkau berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rizqna bi alfi alfi quwah semua yang hadir ya Allah engkau berikan beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma rizqna bi alfi alfi barokah semua yang hadir engkau berikan beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rizqna bi alfi alfi karamah semua yang hadir engkau berikan beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma rizqna min ahli sunnah wal jamaah semua yang hadir ya Allah engkau jadikan kami golongan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah Allahumma razukna Nabi khusnil khatimah. Dan satu saat nanti ya Allah ketika engkau panggil kami, panggillah kami dalam keadaan khusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Maulana Habibur Rahman untuk